السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله سيدنا محمد bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du kita bersyukur kepada Allah hari ini kita berkumpul di majlis ta'lim al-imam al-kutub al-habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau Allah Ta'ala memberikan keberkahan, kesehatan, afiat, panjang umur kepada guru kita Al-Habib Rahman dan putera beliau Al-Habib Ali dan segenap para habaib, para kiai, para ulama, para hadirin, para hadirat insyaAllah mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala. Dengan berkat bulan Rejab yang telah berlalu dan bulan Syaban yang sedang kita berada di awal-awal bulan Syaban tersebut dan insyaAllah Allah Ta'ala panjangkan umur kita berjumpa dengan bulan Ramadan mendapatkan keberuntungan dari bulan Ramadan, menjadi pemenang di bulan Ramadan dengan ampunan Allah, dengan rahmat Allah, dengan ridha Allah taala. Ramadan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Awwaluhu rahmah wa usatuhu maghfirah, akhiruhu haitik minan nar." Bulan Ramadan permulaannya adalah rahmat Allah, pertengahannya adalah ampunan dari Allah. penghabisan daripada bulan Ramadan adalah pembebasan dari api neraka. Allah Ta'ala bebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah, dibebaskan dari api neraka. Itulah pemenang yang sebenarnya. Itulah orang-orang yang berjaya yang sebenarnya. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berjaya, yang menang, yang beruntung. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyatakan Ramadan ila Ramadan, salat ila salat, Jumat ila Jumat, Ramadan ila Ramadan mukaffirat lima bainahun idza ijtanibatil kabair. Dari dari Ramad, dari waktu salat ke waktu salat fardu berikutnya, dari waktu Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu akan menggugurkan semua dosa-dosa kecil yang terjadi di antaranya Adapun dosa besar ayolah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Ramadhan. Kata Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu malaikat Jibril datang sama saya. Begitu bilang sama Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, mana adrak Ramadhan, wa lam yughfar lah ab'adahu Allah." Wahai Nabi Muhammad yang ketemu bulan Ramadhan, tapi dosanya enggak diampuni oleh Allah taala. ketemu bulan Ramadan, lewat Ramadan tapi masih ada dosa dia yang tersisa. Maka ini orang sial, mudah-mudahan tambah jauh dari Allah. Bilang amin. Nabi bilang amin, disumpahin oleh Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad kan orangnya rahmat, penuh kasih sayang. Kenapa nyumpahin orang yang kagak dapat ampunan di bulan Ramadan? Nabi kagak nyumpahin orang kecuali kalau memang itu orang ditulis di sisi Allah Taala sebagai orang yang sial. Artinya kalau Nabi Muhammad lihat, oh ini orang udah nggak ada harapan, baru disumpahin oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah nggak ada harapan, memang tertulis begitu ada yang memang makhluk diciptakan buat sial, buat neraka. Nah itu yang disebut oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kagak Nabi nggak nyumpahin orang, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abdullah bin Alul Haddad. Disebutkan ini orang kenapa disumpahin semoga tambah jauh dari Allah Taala. Nabi bilang amin, biar orang tambah jauh. Kenapa? Sebab ini orang udah keterlaluan. Di bulan, di mana seharusnya orang makin dekat sama Allah, orang makin beruntung, dia makin sial, dia makin apes. Nah inilah dikarenakan kebobrokan yang ada di dalam hatinya. Bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang mulia. Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau di bulan Ramadan Allah Taala bukakan pintu-pintu langit, Allah Taala bukakan pintu-pintu sorga, Pintu neraka ditutup-tutupin oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan-setan pengganggu ya setan-setan pengganggu semuanya itu diborgol, diikat semuanya biar kagak merusak dan tidak mengganggu puasanya kaum muslimin. Kemudian tiap pagi dan sore dikumandangkan panggilan yang berbunyi, Ya baghiyal khair agbil, Ya baghiyal syar agusir. Wahai orang yang mencari kebaikan, ayo datanglah, ini saatnya ini waktunya, ini temponya, ini dia. Kalau dia ingin buat baik, ini dia. Ayo datanglah. Mendekatlah, perbanyaklah kebaikan tersebut. Wahai yang ingin mencari kejahatan, yang menginginkan keburukan, agusir, kurangin. Kurangin daripada keburukanmu. Sebab ini bulan Ramadan, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau amal ibadat dilipat gandakan. Itu amalan yang sunnah, pahalanya sama seperti amalan yang fardu. Kita kalau bikin sunnah di bulan Ramadan, itu pahalanya dilipat gandakan hingga pahala sunnah di bulan Ramadan seperti pahala fardu di hari-hari biasa. Nah terus amalan fardu di bulan Ramadan bagaimana? Digandakan sampai 70 kali lipat daripada hari-hari biasa. Makanya besar banget pahalanya. Sebagaimana amal ibadat dilipat gandakan 70 kali lipat. Kalau kita bikin jahat bagaimana? Kalau kita bikin dosa bagaimana? Sebab ini bulan-bulan suci. Orang maksiat di luar masjid sama di tengah masjid. Waduh, lebih kurang ajar kalau dia bikin maksiat di luar masjid. Berzina haram, tapi berzina di dalam masjid kurang ajar ini orang. Begitu. Mengganggu orang haram, bikin kezaliman haram, menipu haram, tapi nipu di dalam masjid. Lebih kurang ajar lagi itu orang. Nah begitu juga di waktu-waktu yang utama seperti bulan Ramadan. Kejahatan kapanpun haram kemaksiatan kapanpun haram tapi bulan Ramadan dia bikin dosa dia bikin maksiat enggak menghargai sama sekali dilipat gandakan dosa dan kesalahan dia waliyadzubillah min dzalik makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam Ya, beliau bilang di dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma sallim sallimni min Ramadan, sallimna min Ramadan wa sallim Ramadana minna." Ya Allah, selamatkan kita dari bulan Ramadan dan selamatkan bulan Ramadan dari kita. Kan bulan Ramadan bulan rahmat, bulan ampunan, bulan pembebasan dari api neraka. Kok minta diberikan keselamatan sebab Ramadan datang bawa rahmat, bawa ampunan, bawa pembebasan dari api neraka buat orang-orang yang mau. Buat orang-orang yang jaga adab, buat orang-orang yang siap untuk menerimanya Adapun yang kagak mau, Ramadan bawa apes buat mereka. Bawa sial buat mereka, bawa kebinasaan buat mereka wal billahi min dzalik. Karenanya Rasulullah bilang, "Ya Rabb, salimna min Ramadan wa salim Ramadan minna." Selamatkan kita dari bulan Ramadan. Artinya jangan sampai kita kurang ajar di bulan Ramadan dapat kutukan di bulan Ramadan gara-gara kita nggak hormatin. Gara-gara kita menodai bulan Ramadan, kita mendapat kutukan di bulan Ramadan. Selamatkan kita dari kutukan bulan Ramadan. Dan selamatkan Ramadan dari penodaan kita. Jangan sampai kita menodai Ramadan kita dengan kemaksiatan. Itu bulan Ramadan yang penting kita jaga adab kita. Ini bulan kita punya program. Tahu kan punya program? Biar kata sebab nih Nabi Muhammad ngaturin buat kita program. Ada program. yang khusus kita lakukan di bulan Ramadan. Setan dia tahu dia bakalan cuti, bakalan libur selama bulan Ramadan. Nah dia udah bikinin program dididik antek-antek setan. Setannya mau liburan, mau cuti, diikat, ya, dibuang ke laut sana. Nah itu sepanjang tahun dia udah usaha, ayo didik, dikader, kader-kader syaitan. Sehingga program syaitan bisa berjalan terus walaupun Dedengkotnya lagi lagi diikat. Lagi di penjara. Mereka juga ini punya program dari televisi, dari segala macam deh program-program mereka yang ada di dunia ini. Nah kita terserah kita mau ikut programnya Allah, programnya Rasulullah, apa programnya itu syaitan iblis. Waliyadzubillah min dalik. Ikut programnya Allah, ikut programnya Nabi Muhammad. Apa programnya Allah dan programnya Rasulullah? Programnya Allah dan Rasulnya. Satu ya bulan Ramadan udah jelas puasa, udah. Terus programnya bulan Ramadan udah jelas sholat terawih, ya. Tahu kan sholat terawih? Begitu. Kita dalam mazhab Syafi'i terawih 20 rakaat. Kalau ada yang mau kurang dari itu ya silahkan. Mau 8 boleh, mau 10 boleh, mau 2 boleh. Mau kagak sholat juga nggak apa-apa. Yang kagak boleh bekelainnya. Berantemnya ributnya kagak boleh. Mau terawih? Ya itu Pak, terawih 20 rakaat. Begitu. Enggak, saya maunya 10, saya maunya 2. Ya silakan. Enggak juga enggak apa-apa, silakan. Yang kagak boleh itu berkelahi. Itu ulama seluruh dunia sepakat kagak boleh berantem. Enggak boleh berkelahi, enggak boleh saling caci maki. Udah oh, biarin. Itu kan sholat sunnah. Nah itu program Ramadan, salat tarawih. Pro program Ramadan, baca Al-Quran. Imam Syafi'i kalau di bulan Ramadan, dia baca Al-Quran, hataman Quran. Siang satu kali hatam, malam satu kali hatam. Ramadan 30 hari, dia hatam Quran sebanyak 60 kali. Nah kalau udah begitu, ente masih punya waktu buat nonton bola. Eh, masih punya waktu buat nonton sinetron. Masih punya waktu buat nonton joget-joget? Nggak ada waktu lain kecuali bulan Ramadan. Udah dibilang, setan tahu dia bakal liburan, dia udah atur program. Ya, nanti itu dia bikin wakil-wakilnya. Mau lihat wakil-wakil setan, nanti dia. naudzubillahi min dzalik. Nah karenanya ayo sibukkan diri kita ini dengan program Allah, program Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, program Ramadan berinfak, sedekah, jangan pelit, jangan kikir. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pesan kepada kaum wanitanya, kepada para istri-istrinya. Wala tuki fayuka alaiki. Jangan engkau menyumbat aliran kebaikan dari Allah Ta'ala. Jangan menyumbat rizki dari Allah Ta'ala. Enggak kita bagi kepada orang lain. Sehingga rizki Allah yang tertuang buat kita pun juga ditahan oleh Allah Ta'ala. Kasih buat orang, Allah Ta'ala kucurkan rizki kepada kita sekalian. Nah ini program di bulan Ramadan adalah dengan zikir, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca Al-Qur'an, dengan puasa. Terus kalau kita nggak bisa daripada ya saya nggak kuat baca 10 juz setiap hari, ya paling kagak kalau kita nggak bisa begitu, jaga kita punya lidah. Kalau lidah kita nggak bisa kita sibukkan dengan zikir, dengan amal baik, jangan kita nodai lidah kita dengan kemaksiatan. Jangan kita nodai lidah kita dengan yang haram. Jangan kita berghibah, Jangan kita gosipin orang, jangan kita ngomongin keburukan orang. Bulan Ramadan kita puasa kan siang, kagak boleh makan kan? Gak boleh makan daging kambing, gak boleh makan daging ayam, gak boleh makan daging sapi, gak boleh makan daging ikan. Yang bukan daging juga gak boleh kita makan. Apalagi makan daging manusia. Ada orang nggak, saya nggak makan daging. Kan puasa, nggak makan nasi, puasa. Tapi dia kanibal, makan daging manusia. Terus bilang saya vegetarian, tapi makan daging manusia. Apa tuh makan daging manusia? Bukan saya yang bilang, bukan polisi yang bilang. Allah taala bilang di dalam Al-Qur'an bahwasanya tentang orang yang riba tersebut ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh walayak tebak tukum ba'dha. Jangan kita ngomongin keburukan orang, jangan ribain orang. Sebab ribain ngomongin keburukan orang sama seperti kita memakan bangkai manusia. Begitu. Kita kalau makan daging bulan Ramadan batal puasanya. Kalau makan daging manusia bagaimana? Puasanya kagak batal dalam madhab Syafi'i, tapi pahalanya gugur begitu saja waliyadzubillahi min zalik. Nah, karenanya jaga kita punya lidah, jangan kita berdusta, jangan kita berhibah jangan kita namimah adu domba orang menimbulkan pecah belah antara orang kemudian juga jangan kita melakukan sumpah palsu dan juga jangan memandang pandangan yang diharamkan oleh Allah jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatu di dalam hadis man lam yada qaul azzur falaysa lillahi hajah fi an yada ta'amahu wa sharabah Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan palsu, sumpah-sumpah palsu, maka Allah Ta'ala nggak butuh akan puasa orang tersebut. Orang nggak puasa, nggak makan, nggak minum. Karena Allah bilang, Allah nggak butuh sama itu semua daripada engkau. Yang penting kita istiqamah, jaga kita punya lidah, jaga kita punya anggota tubuh. Ini mau menyambut bulan Ramadan, persiapkan diri kita. Bukan persiapkan beras, bukan persiapan daging, bukan persiapan bumbu, bukan persiapan es segala macam, bukan ini bentar lagi juga ntar minggu depan nih hari Kamis bakal datang nih Syaban, malam Jumat lagi, malam ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan diri kita. Persiapannya apa? Untuk waktu-waktu yang mulia tersebut, persiapannya nih hati, bersihin kita punya hati dari dosa, dari kemaksiatan. Ayo taubat kepada Allah taala. Enggak ada dosa yang enggak diampunin. Insya Allah asal kita benar mau taubat, mau balik, diampuni oleh Allah Ta'ala selama kita masih hidup. Selagi kita di majlis ini mari kita bersama-sama bertaubat kepada Allah Ta'ala. Yang durhaka kepada orang tuanya, ayo dia taubat kepada Allah Ta'ala. Yang minum minuman keras, taubat sama Allah Ta'ala. Yang terkena obat-obatan terlarang, taubat kepada Allah Ta'ala. Apa yang menghambat kita untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala? Barang siapa yang mutusin silaturahminya, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala diterima. Kalau dia mau balik, mau taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ampunan kepada kita sekalian. Mumpung selagi kita di sini, ayo kita bertaubat, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.